Dan yang menjangkau semua makhluknya. Dan meliputi semua makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan kepada kita sedikit daripada ilmunya yang membuat manusia mampu untuk hidup di dunia ini dan mampu menyesuaikan mereka dengan kehidupan yang ada di sekitar. Dan semoga selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu Allah berikan dan juga kepada para sahabatnya radhiyallahu taala Kita masih membahas pernyataan Imam Al-Muzani dalam kitab Syarh Sunnah yang merupakan rangkaian keyakinan yang beliau yakini yang beliau jadikan sebagai standar beliau dalam mengajarkan akidah yang sahih yang beliau ambil dari para guru-guru beliau di antaranya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i untuk kita ketahui dan kita bedah. Kita jelaskan kandungannya yang ternyata demikian dalamnya ungkapan makam beliau ini sehingga kita bisa mengambil untuk pedoman dalam hidup kita dan dalam akidah yang kita miliki. Pada pertemuan terdahulu sampaikan tentang sifat istiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu ada di atas arusnya Dan Allah dekat dengan makhluknya dengan ilmunya. Dan beliau katakan ilmunya Allah itu ahata ilmu bil umuri. Ahata ilmuhu bil umuri. Ilmunya itu mencakup segala sesuatu. tiga rangkaian yang saling berhubungan dan saling terkait. Ketika beliau menyampaikan bahwa Allah itu di atas ars. Di awal bukunya ini. Dan juga dalam kitab lainnya, kitabnya Ibn uh, Abdul Ghani Al-Maqdisi pun demikian, mengenai dengan seperti istiwa. Sehingga ulama rahmahullah ta'ala beliau memulai dengan istiwanya Allah alal arsh karena itu yang menjadi perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah walaupun di sana dalil-dalil tentang adanya Allah di arsh sangat banyak sekali bahkan ribuan dalil bahkan apa ribuan dalil. Sedemikian mas saja mereka tidak meyakini apa yang diyakini oleh sunnah di wal jamaah. Maka beliau mulai dengan insting. Allah tinggi di atas ars. Namun ketinggiannya itu tidaklah menunjukkan bahwa ia tidak dekat dengan makhluknya. Allah dekat dengan makhluknya dengan ilmu dan ilmunya ini mencakup segala sesuatu yang ada. Tiga rangkaian yang cukup indah beliau sampaikan dalam buku ini dengan wahwa alim ala arsihi danin min khalqihi bi ilmihi wa ahata ilmuhu bil umuri Sehingga Allah mengetahui semua keadaan mereka. Allah mengetahui semua keadaan mereka yang ada di langit dan di bumi. Dan tidak ada satupun makhluknya yang tidak Allah ketahui gerakannya, suaranya, perbuatannya dan semua yang ia lakukan di atas permukaan dunia ini. Demikian sifat istiwa al-arsh dengan sifat dekatnya Allah dengan ilmunya ini adalah dua hal yang saling terkait. dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam banyak ayat akan dua sifat ini sifat ilmunya Allah yang mencakup segala sesuatu dan sifat istiwanya Allah Subhanahu wa taala ini dalam banyak ayat bergabung di antaranya surat Al-Hadid ayat 4 Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah zat yang menciptakan langit dan bumi dalam enam dalam enam hari. Dalam enam Thumma stawa al arsh. Kemudian bersemayam di atas arsnya. Setelah itu, ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzil minas samai wa ma ya'rju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahi ma ta'maluna basir ya'lamu langsung Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada dan Allah maha melihat semua yang kalian perbuat lihat ada tiga sifat di sini yang pertama sifat istiwa yang kedua sifat ilmu yang ketiga lah sifat kebersamaan Allah kepada makhluknya. Bergabung tiga-tiganya di sini. Kita lihat juga Imam Al-Muzani dalam kitabnya ini juga menggabung tiga-tiganya dalam satu rangkaian kalimat yang indah. Sehingga kata Imam Rahimahullah ma'akum aina kuntum bi ilmihi dengan ilmunya Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan dalam ayat lainnya. Surat Toha. Ar-Rahman wa al-Asistawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahu wa ma tahta thara. Wa in tadhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah la ilaha illahu lahu al asma'ul husna. Ar-Rahman. Ar-Rahman. ada di atas arsy. Istawa, bersemayam di sana. Allah lah yang memiliki semua yang ada di langit dan di bumi dan ada di antara kedua-duanya dan yang ada di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan suara kamu, ucapan kamu, maka Allah mengetahui rahasia yang tersembunyi. Apa ah, maksudnya? Jangankan yang bersuara, yang tidak pun bisa Allah ketahui. Allahu la ilaha illahu lahu asmaul husna. Menunjukkan bahwa Allah menggabung sifat istiwa dengan apa? Sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surat As-Sajdah ayat 4 Allah sampaikan juga الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون Allah lah yang sekarang dan dan yang ada di antara kedua-duanya dalam enam hari kemudian bersemayam di atas arus ya. maka tidak ada bagi kamu dan selain Allah Subhanahu wa taala penolong dan tidak pula memberi syafaat apakah kamu sedang perhatikannya kemudian setelah itu setelah ayat kemudian mengatakan "Dari alimul ghaib syahadah al azizu ar rahim dan digabung dengan apa? Itulah zat yang alimul ghaib syahadah yang maha mengetahui yang gaib dan yang tampak al-azizu ar-rahim Lewat ar demikian Surat Ar-Ra'd Allah sampaikan dalam ayat yang kedua tentang istiwa summa stawa Al 'arsy Kemudian pada ayat yang ketujuh, lima ayat setelahnya, ayat yang ke sembilannya, pada ayat yang ke sembilan, Allah katakan Allahu ya'lamu ma tahmil kullu unta wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bi miqdar alimul ghaib Al kabir muta'al Allah mengatakan yang dikandung dalam oleh seorang wanita dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Allah sampaikan tentang apa? Istiwa baru kan? Tentang ini. Istiwa tentang ini. Istiwa apa? Tentang apa? Ini. Menunjukkan bahwa inilah yang menjadi etikat al-sunnatul jamaah. Bahwa Allah itu das arus dan ilmunya mencakup segala sesuatu sehingga Allah itu bersama dengan makhluknya dengan ilmu yang sangat luas, sangat lengkap dan maha sempurna tersebut. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah taala mengatakan Allahu fis sama Allah di langit wa ilmuhu fi kulli makan dan ilmunya di setiap tem tempat la yakhlu minhu syai' tidak ada satupun yang lolos dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya Khansfilah, bagaimana para ulama rahimahullah taala menyusun ungkapannya dengan melihat tata cara uslubnya Allah dalam Al-Quran. Menyampaikan Allah di langit dan ilmunya di setiap tempat. Dan tidak ada satupun yang lolos dari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan Malik disampaikan Al Imam Abdullah bin Ahmad dalam sunnahnya, juga Al Abu Dawud dalam Al-Masail, juga Al-Ajuri dalam kitab-kitab Syariah dan yang lain dengan hadang yang sahih. Di sini oleh kita Imam Malik menjelaskan dengan sangat gamblang sekali tentang ketinggian Allah atas semua makhluknya. Dan Allah berada di atas langit dalam ketinggiannya bersemayam di atas arsnya terpisah dari makhluknya walaupun demikian Allah mengetahui segala sesuatu dan ilmunya mencakup seluruh makhluk tidak ada yang sama bagi Allah apapun juga yang ada di langit dan di bumi ini senada dengan ucapan Imam Malik ini dan juga siapa teman? Imam Al-Muzani juga. Ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, Imam Ahlu Sunnah kata beliau, "Huwa ilahun man fis sama wa ilahun man fil ard." Dia adalah Tuhan makhluk yang ada di langit dan juga Tuhan makhluk yang ada di muka bumi ini. Wa huwa 'alal Dan Allah ada di atas arsy. Wa qad ilmuhu bima dunal Dan ilmunya telah mencakup semua yang di bawah arsy. Wala yakhlu min ilmillahi makan. Tidak ada tempat yang lolos dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala wala yakunu ilmullahi fi makan dan ilmunya Allah tidak di tempat ini saja yang lainnya ini tidak ada fadzalika qawluhu itu adalah firmannya "Ita'lamu lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma Dalilnya kata Allah, "Ta'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir." Untuk kalian tahu bahwasanya Allah itu maha menget, maha kuasa atas segala sesuatu dan Allah itu mencakup segala sesuatu dengan apa? Dengan ilmunya. Menunjukkan bahwasanya ucapan Imam Ahmad bin Hanbal ini cukup tegas, sepakat dengan Imam Malik, sepakat dengan apa Imam Al-Muzani bahwa Allah itu di arus dekat dengan masuknya apa? Dengan ilmunya dan ilmunya mencakup segala sesuatu. Tidak ada yang tidak Allah keta, ketahui. Omongan atau ucapan Imam Ahmad ini diambil dari kitab Arwad al Jahmiyah karya beliau sendiri di halaman 49. Oleh karena itu, Ibn Abdul Bar rahimahullah telah mengatakan para ulama sahabat dan tabi'in yang diambil dari mereka tafsir menyatakan dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ma yakun min najwa thalathatin illa huwa rabihum al-mujadilah ayatnya ke tujuh adalah Allah di atas ars dan ilmunya di semua tempat. Itu terjemahannya. Jadi tidak ada rahasia antara tiga orang melainkan Allah yang ke maknanya Mananya Allah di arsnya namun ilmunya di semua tempat. Kata beliau, tidak ada seorang pun yang diikuti pendapatnya menyisihi mereka ini. Menunjukkan ya Fansila bahwa akidahnya akidah apa? kaum muslimin. Ya, bahwa Allah itu ya, harus kemudian dekat dengan makhluknya dengan ilmunya yang mencakup segala sesuatu. Imam Bukhari menyatakan dalam munyah wal alimu ahata ilman billadhi fil kauni min sirin wa min i'lani jalal alim yang maha mengetahui dengan ilmunya. Yang ilmunya mencakup semua yang ada di alam semesta ini. Baik yang dia tersembunyi maupun yang apa? Tampak jelas. Wa bi ilmuhu subhanahu. Dan ilmunya Allah mencakup segala sesuatu. Fahuwa muhitu laisa dan dia yang mencakup segala sesuatu dan tidak pernah lupa. Wa kada kaya'lam ma yakun ghadan wa ma qad kana wal mawjudu fil tidal an. Demikianlah Allah mengetahui yang sudah yang akan ada besok dan yang sudah ada berlalu dan yang ada sekarang. Wa kadzaka amrun lam yakun law kana kaifa yakun dzaka al-amru dha in kana Demikian juga suatu yang belum ada, seandainya ada, bagaimana bisa jadi ada? Paham ya? Jadi Allah itu mengetahui apa? Yang belum ada sudah ada, yang sedang ada, dan yang akan ada, seandainya ada, dengan cara bagaimana adanya Terus. Jadi kita ambil standarisasi iman dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala mencakup hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, menetapkan ilmu yang sempurna untuk Allah taala yang tidak ada seorang pun makhluknya yang menyerupai dan menandingi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah lah yang punya ilmu sempurna. Sehingga ucapan Burda mengatakan bahwa Nabi itu ilmunya sempurna, mengetahui ilmu yang gaib, menyisihi iman kepada Allah, ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini. Lihatlah kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Surat Toha ayat 98. Inna ma ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu huwa wasi'a kulla syai'in ilma. Wasi'a kulla syai'in ilma. Ilmunya mencakup segala sesuatu. Demikian juga wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma pada surat Ghafir ayat yang ketujuh bahwa rahmat Allah dan ilmunya mencakup segala sesuatu. Sebagaimana rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu. Demikian juga ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam ayat yang lainnya surat 65 eh, ayat yang ke-12 annallaha qad ahata kulli syai'in ilma. Saya menunjukkan bagaimana luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala sesuatu. Seperti Allah gambarkan dalam ayat lainnya. Surat Al-An'am ayat 59. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا dan pada Allah lah kunci-kunci semua yang gaib tidak yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri wa ya'lamu ma fil barri wal bahri dan Allah mengetahui yang ada di daratan dan di lautan semua tanpa kecuali wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamu tidaklah jatuh gugur satu helai daun kecuali mengetahui wala habbatin fi dhulumatil ard wala rabbin wala yabis illa fi kitabim mubin tidak juga ada biji-bijian di kedalaman malam di gelap bumi tidak juga yang basah dan kering kecuali apa? Fi kitabim Allah gambarkan dalam ayat ini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sampai-sampai yang ada di bumi dan ada di lautan, ada di mana saja sampai ada daun yang jatuh ke bawah Allah tahu. Bahkan ada biji yang kecil jatuh di gelap bumi malam hari. Bahkan kata Nabi sampai semut hitam di batu yang hitam di malam yang kelam. Allah mengetahui. Semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Sehingga pertama kita beriman akan kemahasempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan ada yang mampu untuk menyerupai, menandingi dan yang lain-lain. Ini harus dipahami dengan benar. Yang kedua, saya ingin kita punya standarisasi dalam memahami hal-hal yang bersifat akidah. Yang kedua, menetapkan ilmunya Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dengan kesempurnaan ilmunya mengetahui yang sudah ada dan yang sedang ada serta yang belum ada seandainya ada dan bagaimana bisa yang pertama ya Alhamdulillah Allah mengetahui perkara yang terdahulu yang telah terjadi dan yang sedang apa? terjadi dan yang akan terjadi seandainya terjadi bagaimana caranya apa? bisa jadi. Ya, kalau kita tahu yang telah lalu kita pahami yang sekarang kita pahami tapi ini yang belum ada, yang akan ada pada akan datang. Artinya nggak ada. Seandainya yang nggak ada diri ada, Allah tahu bagaimana bang proses menjadi ada. Misalnya Allah sudah mengetahui peristiwa 411. Ya? Tahu nggak? 411 sebelum adanya empat sebelas tersebut dan bagaimana prosesnya kok bisa terjadi sampai akhirnya apa? jadi peristiwa tersebut. Jadi mengetahui yang belum ada seandainya ada bagaimana bisa? Bisa ada. Dan inilah kesempurnaan Allah terhadap perkara yang gaib dan akibat-akibat. Sehingga ketika terjadi empat sebelah kita katakan Allah wa masyaah sudah terjadi. Dan ini terjadi Allah telah mengetahuinya kapan? Sebelum eh? terjadi di azali di azali yang kemudian Allah tulis di lahil mahfud kapan? Sebelum menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun lama. Nah. Jika jangan kita kemudian ha, tidak mengimani hal hal ini. Sehingga tidak ada yang terjadi sekarang ini kecuali apa? Allah telah mengetahuinya di azali. Ini iman yang kedua. Yang ketiga ikhwan fillah. Ya kan? Ilmu Allah Ta'ala itu ada dalam empat martabat. Empat apa? Martabat. Yang pertama, Allah mengetahui suatu sebelum adanya suatu itu. Ini rahasia Allah pada makhluknya yang tidak diketahui oleh siapapun juga kecuali Allah. Bahkan malaikat dan rasulnya pun tidak mengetahuinya. Ini namanya ilmu takdir dan kunci apa? Ilmu gaib. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamu illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabsin illa fi kitabim Juga apa nama ayat yang lainnya surat Luqman surat nomor 31 ya. Ayat yang ke-34. Inna Allah indahu ilmu sah Allah memiliki ilmu apa? Tentang kiamat. Belum terjadi kiamat ini? Belum terjadi. Allah katakan indahu ilmu sah Wa yunazzilul ghaitha dan Allah menurunkan apa? Hujan. Wa ya'lamu ma fil arham dan tahu apa yang ada dalam rahim ibu. Wa ma tadri nafsum madza dan jiwa tidak tahu apa yang akan dikerjakan esok hari. Jangan ada mikir, ya tanggal 25 Februari kenapa? Lo tentu. Lima tentu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Dan kita tidak tahu di mana tanah tempat kita mati nanti. Allah itu maha mengetahui lagi nah, maha apa? mengenal. Artinya alimun khabirun menunjukkan bahwa Allah itu alimun maha mengetahui sampai mengetahui apa saja yang belum terjadi dan akan terjadi. Yang kedua yang b. B, martabat yang kedua. Ilmu pertama pak Ilmu Allah azali. Allah mengetahui ya sesuatu tidak ada pak pangkalnya. Paham ya? Artinya Allah mengetahui sejak ya Allah ada, Allah mengetahui semua ada jadi di dunia ini. Baru kemudian ada masalah yang kedua, ilmu Allah itu pada sesuatu ketika keadaan masih dalam ilmu mahfud setelah ditulis dan sebelum diterapkan hal itu ya, dan Allah kehendaki hal tersebut. Artinya ini kapan? Sejak kapan ini? Sejak 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan yang kata Rasulullah SAW كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة Allah menulis takdir makhluk yang sudah Allah ketahui sebelumnya. Paham ya? Sebelum Allah ketahui, sudah lakukan sebelumnya. Baru Allah tulis di lauhil mahfud kapan? Sebelum menciptakan langit dan bumi lima puluh ribu tahun. bukan kana arsuhu nah dan arsnya di atas air. Hadis riwayat Imam Muslim. Inilah yang Allah sampaikan dalam ayat Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dhalika fi kitabin Inna dhalika 'ala Allah yasir. Al-Hajj ayat yang ke-70. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sungguhnya Allah mengerti apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu ada dalam sebuah kitab apa namanya ini? Lauhul Mahfuz dan sesungguhnya juga itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha." Inna dzalika 'ala Allah yasir. Hadis ayat 22. Tidak menimpa satu bencana pun di bumi dan tidak pula pada diri kalian kecuali tertulis di kitab di mana lauh mahfud sebelum kami menciptakannya menciptakan apa musibah tersebut artinya sebelum Allah jadikan itu menjadi nyata Allah sudah tulis di lauhil mahfud. Kalau demikian, kapan Allah mengetahui kejadian 14? Salah. Sebelumnya, ketika Allah ada bersama ilmunya. Karena ilmu Allah tidak pernah berpisah dari zatnya Allah Subhanahu Makanya Azali ini yang pertama. Nah, ingat ini etikot yang harus diyakini yang benar ya. Hmm. Kita ingin ngajar kita membekas. Hmm. Bahwa sudah Allah ketahui sebelum Allah menulis jadi lauhil mahfud. Karena ini adalah bagian daripada azalinya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Azali punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru Allah tuliskan di langit mahfud kapan? Sebelum Allah ditakan apa? Langit dan bumi sejarak 50 ribu tahun. Kemudian Allah yang ketiga, malah yang ketiga. Allah juga mengetahui ketika adanya dan diterapkannya dan juga mengetahui waktu penciptaan dan pembuatannya. Allah berfirman, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unta wa ma taghidul arham wa ma tazdadu وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب الشهادة الكبير المتعال Allah mengetahui apa yang dikandung setiap perempuan. Kapan tahun ini? Ketika apa? Ada. Dan waktu apa? Penciptaannya. Wa ma taghidul arham dan apa yang dikandung oleh rahim yang belum sempurna wa tazdad dan yang apa? bertambah. Jadi Allah mengetahui penciptaan manusia dari mana? Jadi Dari nutfah, alaqah, naik terus ke apa? Mudrah sampai akhirnya ditiupkan ruh oleh malaikat. Dan malaikat datang untuk menulis rezekinya dan lain sebagainya. Ini penting ya. Karena ilmu ini adalah dasar kita mengenal takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan ya'lamu ma yalidu fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang masuk dan keluar dari dari bumi. Pas ada kejadiannya. Ada apa? Kejadiannya wa ma yanjuru minas sama dan yang turun ke dari langit wa ma ya'ruju fiha dan yang naik ke langit wa huwa rahimul ghafur sabah ayat jaga dan yang keempat ikhwan Allah mengetahui sesuatu setelah terjadi dan ada. Sehingga Allah mengetahui semua perbuatan yang telah dilakukan dan telah ada. Allah mengatur semua yang dilakukan oleh makhluknya setelah menciptakannya dan mengetahui rincian perbuatan dan bisikan hatinya. Allah berfirman, "Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub." Tidaklah tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka. Kapan ini? Sudah terjadi. Sudahlah terjadi. Wa Allah Dan Allah itu Maha mengetahui sekalian yang yang gaib. Berarti ilmu lengkap sekali. Lengkap Sekali. Ia mengetahui sebelum terjadi Kemudian ia tulis dulu di lahir Kemudian ia tahu pas terjadinya dan setelah terjadi. Ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala dalam empat fasih. Sehingga Allah mengetahui segala sesuatu di semua waktu dan semua keadaan. Saya ambil contoh yang hari ini lebih jelas lagi. Karena saya pengen ini dipahami dengan benar oleh kita semua. Karena banyak teman-teman itu paham ilmu Allah maha luas, tapi ketika ada masalah lupa dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu. Seakan-akan Allah tidak ajar dan tidak pernah mengetahui hal itu. Saya atau antum semua hmm? hidup sana. Allah telah mengetahui bahwa kamu akan hidup pada hari apa ini? Hari Ahad tanggal 13 November. Kemudian Allah tulis di lahir mahfud ilmu tersebut. Sebelum menciptakan langit demi 50 ribu tahun. Hanya gini aja ilmunya? Tidak. Sampai ketika kita sedang hidup di saat ini. Ya. Dan sampai kita bisa bicara, bisa hidup di hari hari ini. Sehingga tidak ada yang lolos dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Kemudian ya Fanfila, ya ke empat ya, ke ada sekte Qadariyah yang menyisih keyakinan ini. Mereka meyakini Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum terjadi dan hanya mengetahuinya setelah terjadinya. Ini muncul pada awal eh, pada akhir masa sahabat radhiyallahu anhum sebagaimana Imam Muslim menyampaikan dalam sahihnya eh, dari Yahya bin Ya'mar rahimahullahu taala kana awwal man qala fil qadari bil Basrah Ma'bad al-Juhani orang pertama yang membawa pemikiran qadar artinya Allah itu mengetahuinya setelah terjadi. Di Basrah namanya Ma'bad Al-Juhani. Fantalaqtu ana wa Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari hajain aw mu'tamirain. Aku berangkat bersama Humayd ibn Abdurrahman berhaji atau berumrah. Fakulna kita katakan laulakin ahli ashabi Rasulullah SAW. Seandainya kita bisa berjumpa dengan seorang sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fas'alnahu amma yaqula ulai fil qadar. Lalu kita tanyakan tentang apa yang mereka sampaikan tentang qadar ini. Fawfiq lana Abdullah bin Umar bin Khattab dakhilan al-masjid. Dan kami diberi kemudahan dengan masuknya Abdullah bin Umar bin Khattab masuk ke masjid Faktanaftuhu ana wa sahibi. Lalu aku dan temanku mendampingi beliau. Ya. Ahaduna an yamini wa akhar an shimali. Menggandeng apa? Abdullah bin Umar ini. tu anna sahibi sayakil kalam ilayya. Aku yakin bahwa temanku ini minta apa yang bicara. Fakultu aku tanya, "Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman innahu qad zahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yatakhaffaruna al-ilma wa dhakara min sya'nihim wa annahum yaz'umuna anna la qadar wa anna al-amra unuf muncul di tempat kami orang-orang yang membaca Al-Quran yang dia mencari ilmu dan nyampaikan tentang sifat mereka. Mereka menganggap bahwa tidak ada takdir dan semua perkara datangnya mendadak. Qala apa kata Abdullah bin Umar? Faida laqita ulaik fa akhbirhum an bari'um minhum wa annahum bura'a minni. Jika kamu bertemu mereka sampaikan aku berlepas dari mereka dan mereka apa berlepas dariku والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أهد ذهبا فأنفقه ما قب ما ما, ما قبل الله منه hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang mereka itu memiliki satu gunung Uhud emas lalu menginfakkannya tidak Allah terima darinya sampai beriman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Orang Qadariyah mengatakan bahwa ini semua terjadi tanpa takdir Allah sebelumnya. Artinya Allah tidak tahu sebelumnya. Dan Allah hanya mengetahui pada marah yang dua dan ketiga tadi. Yang satu dua di tolak oleh mereka, tiga empat yang diakui oleh mereka. Jadi maksudnya adalah kalau ada hamba-hambanya Allah perintahkan hambanya untuk apa? beramal kebaikan dan mencegah kemungkaran. Allah tidak tahu siapa yang taat dari yang maksiat dan tidak tahu mana surga dengan yang tidak surga. Baru tahu apa? Setelah mereka beramal kebaikan Allah tahu bahwa bulan ini beramal soleh taat ini enggak ini kata mereka apa kata Ibn Umar tidak dianggap ilmu iman dia dengan ilmu Allah karena hanya mengakui dua marhalah yang terakhir dan tidak mengakui dua maha yang pertama. Sehingga Ivan punya semua yang telah terjadi kita wajib imani itu dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Orang-orang yang mengetahui ini semua akan mendapatkan dirinya orang yang paling yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berpikir ikhlas melihat para sahabat dahulu yang berinfak tidak mikir-mikir. Hmm? Yang berjihad tidak takut mati. Hmm? Kayaknya sih karena iman ia yang demikian kuat dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini sehingga mereka mutmain. Dalam keadaan miskin gak punya baju kecuali apa? Jadi pakainya tidak gelisah. Tidak apa? Gelisah. kan seorang Nabi yang hanya punya selai baju? Ada yang pakai dua selai baju. Ada yang mau, mau menikah ya Rasulullah, saya mau menikah. Nah, nikah dengan dia ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu punya apa? Punya baju ini. Jangan kalau kamu sedekahkan, kamu maharkan baju kamu, kamu punya pakaian lagi. Cari. Walau khataman min hadir, Cari. Walaupun hanya apa? Cincin besi. Itu kalau zaman sekarang, eh, sudah gelisahnya minta ampun. Eh, karena tidak beriman bahwa ini semua Allah ketahui secara azali dan telah Allah lahil mahfuz Kemudian apa? Allah tahu pas kejadian dan setelah kejadian. Demikianlah iman seorang muslim dengan apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini gak gampang ya. Gak gampang belajar apa? Akidah Islam. Kemudian yang berikutnya kurang keenam. Yang ke bahwa makhluk tidak uh, tidak bisa memiliki ilmu yang cukup yang mencakup kepada al-khaliq kepada sang pencipta kebalikannya Allah Subhanahu wa taala Allah mengatur semua makhluknya tanpa kecuali detailnya sampai yang nggak tampak Allah ketahui namun makhluknya tidak mengetahui tidak apa? Mengetahui Allah secara apa? Detail. nggak tahu benar untuk zatnya. Ya. Dekat sifatnya. Dan lain-lainnya. Sehingga tidak ada makhluk yang mampu mengetahui sedikit pun dari zatnya Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya kecuali yang Allah beritahukan kepada melalui Rasul atau melalui kitab suci Nya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah Subhanahu wa Taala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan juga dalam surat apa? Dalam ayat kursi ya, tadi. Dan jadi kata dia ya, ada ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman. Dalam surat Toha ayat 110. Bahkan harus meyakini bahwasanya manusia tidak mengetahui sesuatu kecuali dengan apa? pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak mengejar kalau tidak Allah beri tahukan dan Allah beri ilmu. Makanya mereka mengatakan la ilma lana illa ma'alam dan itu pun demikian. Yakinlah bahwa kita punya ilmu ini karena Allah yang memberi. Bukan karena cerdasnya kita, bukan karena yang lainnya. Karena Allah yang memberinya. Orang yang yakin seperti ini, kira-kira bisa nggak merasa bangga dengan ilmu yang dimilikinya? Bisa nggak? Nggak bisa yang meyakini bahwasanya ia tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, tidak punya keahlian, tidak punya keterampilan kecuali itu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan jadi orang yang sombong dengan kemampuan. Tidak akan menjadi bangga dengan apa? kemampuannya bahkan ia semakin mengerti bahwasanya dia sangat bodoh sekali, sangat tidak mengetahui. Namun dengan karunia dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dia bisa memiliki pengetahuan yang ada tersebut. Sehingga ia akan jadi orang yang sangat menyayangi orang yang bodoh. Dan sabar mengajar orang yang bodoh karena ia tahu bahwa ia pintar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan pintar kalau Allah lah berikan kemudahan untuk bisa pintar. Dan dia tidak hasad. Tidak merasa rugi ketika melihat orang lain lebih alim daripada dia karena dia tahu itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain-lainnya. Sehingga ia mengerti betul bahwasanya temannya yang sama-sama berilmu itu adalah sama-sama hamba Allah yang Allah karuniai rezeki ilmu yang tentunya tidak sama dengan yang kita miliki. Sama kayak antum berdagang, sama sama herbalnya, sama-sama mereknya, sama harganya. Tapi yang ini laris, yang ini enggak, enggak laris. Dan jangan ribut. Jangan apa? Ribut. Semua punya bagian masing-masing. Dan semua diuji dengan ujian masing-masing Itulah malaikat mengatakan, Subhanak la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul. Okay. Malaikat tidak iri kepada Adam yang Allah ajari apa? ilmu yang tidak diajarkan kepada malaikat Iblis nggak ya siap dia. Ya. Kata dia, kok bisa Adam diajari sehingga ini? diajari sehingga Adam dihormati sehingga ini? mati. Padahal saya jadi api, Adam dari tanah. Api lebih baik daripada iblis. Hmm. waktu Waktu lupa kalau Allah Subhanahu wa taala itu apa? Sudah menakdirkan Adam untuk bisa apa? mengetahuimu dan dihormati oleh para malaikat. Lupa dengan iman kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah kata dalam dalam ayat An-Nisa ayat 13 13 ya ketika ngomong kepada Muhammad SAW wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa 'allamaka ma lam takun ta'lam dan Allah yang ngajari kamu apa yang kamu belum ketahui menunjukkan bahwa yang ngasih ilmu siapa Allah Subhanahu wa taala. Juga bicara tentang Yusuf alaihissalam yang mengatakan Rabbi qad ata qad ataitani minal mulki wa alamtani min ta'wil ahadith. Ya Rabbu, engkau lah selama aku kerajaan dan mengajarkan aku tawil ahadith. Juga Allah dalam kisah Nabi Daud alaihissalam wa 'allamnahu sun'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum kami yang mengajarkan Nabi Daud untuk membuat apa baju besi untuk kalian untuk melindungi kalian daripada pedang-pedang kalian juga kepada Khidir atau Khadir wa'allamnahu min ladunna ilma. Menunjukkan bahwa ilmu yang kita miliki ikhwatifillah semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita berhak menjadi alim ulama. Maka ulama-ulama besar bahwa mereka sangat tawadhu dan sangat mensyukuri nikmat ilmu yang dimilikinya tersebut yang ketujuh. Poin oh, yang ketujuh. Meyakini bahwa ilmu yang kita miliki tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa yang kita miliki ini dari kemampuan ilmu pengetahuan yang ada itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum al ilmi illa qalila. Kamu tidak mendapatkan ilmu kecuali hanya sedikit sekali. Bahkan dalam kisah uh, eh, Hadir dengan Musa, Nabi pernah mengatakan bahwa ilmu seperti burung yang masukkan air, uh, eh, paruhnya ke laut menjadi angkat. Itu ilmu manusia. Dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sebagai pelengkap yang ke delapan adalah kita harus mengetahui bahwa ilmunya Allah tidak sama dengan apa? Ilmunya makhluk. Berbeda sangat jauh sekali. Ilmunya Allah itu sana oh tidak ada kekurangannya sama sekali. Tidak pernah ada lupa atau tidak tahu. Ya. Kalau manusia berawal nggak tahu dan mungkin kenapa lupa. Manusia itu awalnya nggak tahu, sudah tahu masih bisa apa? Dan Allah Subhanahu wa taala ilmunya tidak menyibukkan ia dari ilmu yang lain. Lengkap. Kalau kita ini fokus di matematika, sosialnya apa? lemah. Sibuk di agama, umumnya lemah. Sehingga satu ilmu membuat kesibuk dari ilmu yang lainnya. Sehingga tidak ada manusia yang sempurna apa? ilmunya. Mungkin dia pakar dalam bidang tertentu dan dia bodoh dalam hal yang lainnya. Habibin bisa hebat dalam ilmu apa? Pesawat, pakarnya. Masuk ke agama, nggak punya apa? Juga ada ulama yang dalam ilmu agama hebat ketika suruh buat pesawat terbang nggak bisa bicara. Kenapa demikian? Karena memang ilmu manusia itu adalah ilmu yang kekurangan dan Allah lah yang maha sempurna ilmunya. Kemudian yang juga perlu kita ketahui adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala punya kekhususan yang tidak dimiliki oleh yang lain-lain. Bahwa Allah itu mengetahui ilmu ghaib. Sedangkan saya Allah tidak ada yang tahu ilmu yang ghaib. Sehingga bila ada orang yang mengatakan faham ilmu ghaib, maka dia termasuk mengaku sebagai Tuhan. Karena ini adalah pesan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Fatimah, apa pengaruh iman yang muncul daripada beriman dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya harusnya dirasakan oleh antum semua, Tapi bisa jelaskan biar lebih mudah untuk merasakan apa? pengaruh iman ini. Seorang mukmin yang beriman dengan ilmunya Allah ini akan berkeyakinan akan apa? berkeyakinan terus bahwa Allah mengetahui apa yang ia perbuat dengan anggota tubuhnya dan mengetahui apa yang ia tekadkan dalam hatinya dengan ilmu yang membuatnya terus semangat berbuat ketaatan, semangat berlomba-lomba dalam kebaikan, dan semangat menjauhkan dari kemaksiatan dan keburukan. Akan muncul dalam jiwanya muraqabah. Muncul apa? Muraqabah. Apa maksud saya muraqabah? merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu terus dijaga, terus dikembangkan akan muncul sampai pada tingkat apa? Al-ihsan. Akan sampai pada mata apa? Ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu ibadah lalu seakan-akan melihatnya. Atau dalam lafaz Imam Muslim, an takhshallaha ka'annaka tarah. Kamu takut khusyuk ya? seperti kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena di ada hubungan yang sangat kuat, yang sangat kuat yang Al-Quran sampaikan dalam banyak ayatnya antara iman dengan ilmunya Allah dengan tersegah dari maksiat tercegah dari dosa, dari kefasikan, dan bersegera untuk beramal soleh dan ketaatan. Al-Quran telah banyak ayat menyampaikan ini semua. Ada hubungan antara ilmu Allah dengan apa? Tidak maksiat dan beramal soleh. Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 107 sampai ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الله ولا يستخفون من الناس وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا Janganlah engkau berjidal tentang orang-orang yang mengkhianati apa? dirinya. Sungguhnya Allah tidak suka orang yang berkhianat dan berbuat dosa. Mereka tak mereka menganggap ringan ya, dari Allah dan tidak menggabungkan dari, dari manusia. Pada Allah bersama mereka ketika mereka bermalam-malam ya, mengucapkan ucapan yang tidak Allah ridhoi. Ya, bagaimana Allah katakan wa huwa ma'hum id Ada di sana ayat tentang apa? yang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yakin mukmin bahwa Allah itu mengetahui keadaannya, baik yang ia sembunyikan, yang ia tampakkan, akan membuat ia bersiap-siap ya, untuk mengamalkan kebaikan dan takut untuk berbuat pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang mengerti ini semua tidak berani untuk berbohong kepada Allah dan juga apa? istri, Kayak juga seorang istri yang mengetahui ini tidak akan mungkin meninggalkan, menelantarkan amanah suaminya dan kemuliaan suami. Karyawan tidak akan mencuri harta majikannya. Kenapa demikian? Karena Allah mengetahui apa yang ada dalam dirinya dan mereka hati-hati daripada itu semua. Artinya, seorang pejabat tidak tahu akan ilmunya Allah ini, tidak akan mungkin mau Hmm? Seorang eh, pegawai pun demikian akan berusaha untuk menekan hak Allah Subhanahu wa taala dengan sebab imannya kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar bila ada Umar bin Abdul Aziz ya, yang sampai menggunakan lampu minyaknya minyak apa? kerajaan dimatikan kalau bukan untuk urusan kerajaan. Ini kenapa? Karena demikian dalamnya dengan kuatnya iman kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini. keyakinan kita bahwa Allah mengetahui di azal, azal, serat azali, semua yang Dia ciptakan, mengetahui semua keadaan makhluknya, mengetahui rezeki makhluknya, ajal makhluknya, amalan makhluknya, mana yang sengsara, mana yang bahagia, mengetahui jumlah mereka, mengetahui Eh, waktu-waktu e, mereka mengetahui semua gerakan dan diamnya mereka di mana berada dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua akan membuat seorang semakin yakin akan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Akan agungnya Allah Subhanahu wa taala akan ridhonya dia terhadap semua yang menimpanya. Dia pasrah menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik yang baik manis maupun yang yang pahit. Juga iman kepada Allah ini, pada ilmu Allah ini akan membuat seorang manusia akan sederhana dalam hidupnya. Tidak membuat ia menjadi sombong, dengan sebab nikmat yang Allah timpakan kepada dia. Dan tidak akan membuat dia putus asa ketika Allah tidak memberi dia nikmat yang yang banyak. Karena ia yakin semua itu Allah ketahui dan Allah mengetahui dan bertanda tentang hal tersebut. Yang berikutnya kan iman kepada ilmunya Allah ini akan membuat seorang manusia berusaha untuk beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan berusaha untuk merdeka dari semua penghambaan syahwat dan terus berusaha untuk merdeka dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini tidak akan mampu manusia kerjakan kecuali kalau ia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ia infakkan dan mengetahui bahwa Allah akan membalas semua amal kebaikannya dan akan memberikan pahala yang lebih dalam hal ini. Karena Allah maha mengetahui. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana ikhlas, mana yang enggak. Ikhlas. Tidak sama Yohan Filah. Orang yang yakin tidak enggak yakin seperti ini. Yang yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita berinfak kepada kebaikan yang berjanji ma'angfaktum min khairin fahuwa yukhlifu dan infakkan dengan kebaikan Allah akan menggantinya. Yakin Allah melihat amalan kita dan Allah akan menerapkan apa yang ya telah janjikan. Tidak ada ikhtifillah yang meninggalkan itu semuanya. Tidak ada mau infak menjadi uang riba. Ya. Mau infak supaya tampak apa? Cari uang riba untuk berinfak. Kan boleh satu. Ya boleh berarti ada pahalanya. Jadi tanya bagaimana pengaruh iman kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Tidaklah kalian mendapatkan kebaikan sampai berinfak dari apa yang kalian cintai dan tidaklah kalian berinfak dengan sesuatu kecuali Allah itu maha mengetahuinya. Ya, sampaikan ada Ali mengetahuinya. Maka tetaplah Abu Talha al Ansari dan dia termasuk orang kaya di kota Madinah. dan harta yang paling ia sukai adalah sumur roha. Sumur roha. Dan sumur ini ada di sebelah kiblatnya Pak Masjid Nabawi. Nabi dulu sering datang ke sumur ini dan minum air. Airnya kena apa? Bagus. Apa kata Anas bin Malik? Radiyallahu anak tirinya beliau. Ketika turun kata beliau, surat atau ayat lan tanfiru hatta tunfiqu mimma tuhibbun qala Abu Talha telah mengatakan ya Rasulullah inna Allah yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba amwali ilayya bi arham wa innaha sadaqatun lillah arju birraha wa zakhraha indallahi ta'ala Fabah ya Rasulullah Haitu arat Allah Ada ya Rasulullah Sebenarnya Allah mengatakan Dan tanam birhatta tungfiku imma tuhibbun Dan hartaku yang baik aku saya adalah semua rohani Dan ia sedekah untuk Allah aku berharap kebaikannya dan simpanannya si Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan ya Allah yang kau perlu letakkan maka Nabi mengatakan bah bah zaka malun rabih zaka malun rabih inilah harta yang untung harta yang beruntung Waqad sami'tu an ara an taj'alaha fil aqrabin Lihat bagaimana kita lihat hmm, uh, sahabat yang memahami ini semuanya bahwa uh, sahabat mengatakan bahwa Allah itu alimun bihi sehingga mudah untuk bersedekah dengan sesuatu yang sangat apa? Ia cintai. Dan juga Abdullah bin Umar menyampaikan ya, ketika ayat ini turun dan ia nah, membebaskan ya, budak yang paling ia cintai. Dibebaskan. Demikian adalah bagaimana hebatnya pengaruh iman dengan ilmu Allah terhadap kehidupan manusia. Kemudian juga di antara pengaruh iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala ini adalah ia ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ia berserah kepada Allah dengan semua yang menimpa. Karena ia yakin asa antak takrahu syai'an wa huwa khairulakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarulakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Maka orang yang demikian adalah orang yang sabar. Orang yang sabar terhadap semua musibah yang menimpanya dan akan bersyukur terhadap semua nikmat yang ia dapatkan. Jadi kanlah, Filah, ya kan, bagaimana pengaruh daripada iman kepada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ya, beriman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala akan membina anak-anak kita hmm. untuk menjadi orang yang merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala dan mengerti akan keluasan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh kata hendaknya orang tua, bapak dan ibu berusaha untuk memahamkan anaknya untuk mengajari anaknya bahwa Allah itu mengetahui dan melihat. Alam ya'lam ya Allah ya Lihat bagaimana Luqman bin Luqman al-Hakim mengajari anaknya. Dalam surat apa? Luqman ayat 16. Ya bunayya innaha intakum isqala habbatin min khardalin fatakun fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir wahai anak seandainya ada sebiji sawi biji dari khardal kecil lalu ada di sakhrah di batu batu yang hitam atau di langit atau di bumi Allah akan mendatangkannya. Kenapa? Karena Allah latifun khabir. Latifun sabir. Ini ah, Maha mengetahui yang detail-detail, yang rumit-rumit, yang paling apa? Rinci sekali. Latif Maha lembut sabir, yang mengetahui perkara yang rahasia rahasia menunjukkan bahwa orang tua harus berusaha untuk menanamkan iman tentang ilmunya Allah ini kepada anak-anaknya dalam mentarbiahnya sehingga sang anak akan mengerti dan merasakan indahnya iman kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang akan melahirkan kita mengabulkan Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat ia sabar dan membuat ia mampu berkorban jalan Namun kita semua kadang-kadang lupa. Kita lebih baik ngajari anak kita ilmu pengetahuan cuma apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu pengen anaknya lah jadi anak yang soleh. juga diantara pengaruh iman kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala adalah mukmin akan senantiasa berhati-hati berhati dalam semua perbuatan karena tidak ingin untuk dilihat oleh Allah dalam keadaan tidak baik Imam Ghazali mengatakan dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Saya heran kata Imam Ghazali. Manusia menghiasi wajahnya, tubuhnya dengan sedemikian rupa agar dilihat oleh orang lain apa? Ya. Padahal Allah tidak lihat bentuknya. Allah hanya lihat ya apa? Hati, dan amal amalan. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ila ah, amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. dan tidak pernah mau mengasihi hatinya kepada Allah. Dengan ini manfaat dan amal yang soleh. Tapi dan kita pun sangat heran zaman sekarang. Orang berhias untuk tubuhnya, ada yang fitness agar tubuhnya apa? Hebat. Cari baju yang paling bagus, yang serasi, yang dia kontas warnanya sehingga lewat orang lihat, masya Allah hebat orang itu. Rambutnya pun ada yang miring kanan, miring kiri ya dengan dikasih minyak dan lain sebagainya. seperti lihat. Sudahkah ia menghiasi hatinya dengan ilmu yang manfaat amal soleh? Apa jawabannya? Padahal Allah hanya melihat kepada lah Hati dan amalnya kita. Tidak lihat bentuknya. Tidak lihat apa? Bentuknya. Ini juga diantara ya, kelemahan yang kita miliki. Ya, dalam iman kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala bahkan kita sudah terkena ghadul fikr yang dijalankan oleh musuh-musuh Islam sehingga orang itu akan bagus kalau penampilannya oke okay. kalau enggak maka enggak enggak oke okay. Hmm? dan yang sebagainya ini sangat disayangkan ya, dan kita bisa bagaimana ya, untuk bisa hati kita dengan iman dan amal soleh. Ada yang lainnya kita cukupkan. Ya. Sebagian ini ada di sana misalnya utama ilmu. Karena ilmu adalah bagian daripada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mengerti kedudukan ilmu dan ahli ilmu Demikian juga hmm, uh, orang yang mendapatkan ilmu tidak akan sombong, tidak akan apa? Sombong dan bangga bahwa ia alim, saya alim itu siap sih. Saya ngaji sepuluh tahun. Kamu oh, baru sebulan sudah mau ngalahkan apa yang sepuluh tahun. Tidak ada yang Kamu ya tahu bahwa semua dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui itu semua. Demikian uh, dari saya semoga bermanfaat. Ya. Semoga kita semua dapat untuk mengimani ilmu Allah ini dan bisa menampakkan pengaruh ilmu itu dalam jiwa kita semua dan itu semua dari takut Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kita buka eh, jawab sampai dulu insya Allah. Ya. Baik. Pada usia berapakah ya, kita mulai mengenalkan sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya jawabannya adalah e, sampai anak itu mengerti ya apa yang kita sampaikan kita sampaikan bahkan sudah kita coba untuk kita ajarkan dengan ditalkin pada masa-masa mereka belum mengerti akan kita ucapkan. Oleh karena itu di antara sebab para ulama mensunahkan azan walaupun saya pribadi merajikan karena tidak sunnahnya pada bayi adalah agar supaya sang bayi kata mereka mendengarkan lafaz Allah di telinganya. Mengajak ia untuk taat kepada Allah sebelum setan membisikkan kepada dia untuk tidak taat kepada Allah. Sehingga awal yang didengar oleh sang bayi adalah kalimat Allah. Kalimat Allah. Saya sepakat untuk Tapi untuk adan saya juga sepakat dengan kerasnya lemah. Yang kedua karena adan pada asalnya untuk salat dan sabab munculnya pun adalah untuk salat. Ketika Rasulullah ingin punya cara sarana untuk mengajak kaum muslimin kumpul di masjid. Ingat dengan trompet bukti ya, milik orang Yahudi. Ingat lonceng milik orang Nasrani. Tahu Nabi diam dan menunggu wahyunya apa yang jadi tanda untuk mengumpulkan manusia saat berjamaah. Mimpilah dua orang sahabat, yaitu Abdullah bin Zaid al-Muzani dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diajari oleh seorang dalam mimpinya ada Allah Akbar, Allah Akbar, La ilaha Laporlah Abdullah bin Zaid kepada Muhammad SAW. Dan kata Umar, ini kan justru aku pemimpin perintis seperti seperti dia. Maka akhirnya Abdullah bin Zaid meminta untuk mengajari Bilal bin Abi, Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah. Jadi muadzin Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak boleh ada digunakan ya, kecuali apa? Untuk sholat sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa menggunakan bagian Dan pada bayi hadisnya lemah dan tidak bisa menjadi hasan bukain. Maka kalau dibacakan Al-Quran, bacakan kalimat Allah pun bagus. Agar yang sampai dengannya adalah asma Allah Ta'ala ya, kebaikan yang di telinga bait. Karena bait pertama kali terfungsi apanya? Telinga. Matanya masih belum lihat, mulutnya belum bisa bicara. Baru kemudian dia bisa menghisap puding susu ibu setelah dilatih nah, oleh ibunya untuk bisa itu dan Allah mudahkan untuk bisa menghisap susu ibunya tersebut. Sehingga melatih mereka untuk kenal Allah. Dari usia belum paham, boleh. Dengan cara ditalkin. Ditalkin sampai ketika mulai ada pemahaman dalam dirinya, mulai diberikan pemahaman-pemahaman sesuai dengan kadar usia dan kemampuannya. Dan ingat, antum harus bisa mengambil bahasa yang baik. Kalau tidak, antum yang akan kewalahan untuk menjawab pertanyaan anak tersebut. Banyak orang tua yang nyoba menyampaikan ini terakhir adalah bagaimana jawabnya? Padahal jawabannya mudah. Jadi inilah orang tua ngaji, belajar, belajar dan belajar sebetulnya untuk kebutuhan kita, bukan untuk orang orang lain. Silahkan coba untuk semuanya secara teori bahwa anak-anak usia 6 tahun ke bawah umumnya itu efektif ditalkin ketimbang difahamkan. Tapi ada anak-anak yang usia 5 tahun sudah bah, nalarnya jalan. Ada yang usia sendiri juga sudah ada bisa, bisa ngalar. Orang tua harus tahu kapan anak mulai punya nalar yang baik, maka begitu punya nalar baik kita berikan pengawaran yang yang baik dengan dengan apa ayat-ayat Al-Quran kepada anak tersebut. Ada yang terlambat, nalarnya baru setelah masuk SD baru terbuka bak nalar. Maka talkin, talkin dan talkin. Kami ya talkin ya? ya? Allah itu maha penyayang, Allah itu maha penyayang. Paham nggak paham, pokoknya dia bagaimana supaya bisa melaporkan Allah Maha. Nanti sudah tahu mana penyayang itu apa, sampaikan. Oh saya itu begini, saya itu begini. Apa yang jawaban memahami itu semua. Allah alam. Bismillah. Nah, tangguh kesuksasan orang dari pintu surga karena kedolimannya e, dibatalkan masuk surga. Nah, sedangkan masuk surga itu kan karena rahmat Allah. Dari sini apakah bermaksud kedoliman itu bisa membatalkan rahmat Allah atau kejadian itu sudah dikandali orang syirik? Nah, Erwin yang saya tahu bukan sudah mau masuk ke surga. Hmm. Karena semua yang sudah lewat sirot tidak mungkin lagi, Pak kembali ke ke neraka. Paham ya? Ini pentingnya kita iman bil jamin akhir. Manusia manusia kemarin saya ada antum kalau mengaji itu yang standar. Ya. Kenapa? Saya tidak itu standar semua. Saya lagi belajar menstandarkan pemahaman akidah yang saya miliki. Kalau antum lihat iman bil akhir, ya, dari mulai kita mati sampai apa? masuk surga atau neraka. Didapatkan bahwa setelah hisab, setelah apa? Hisab, maka yang zalim akan apa? Dibalas Allah dengan dengan ikhlaknya. Sehingga tidak lolos dari siratul mustaqim, itu apa? Akhirat asyarat itu apa? Ya sudah banyak dan kezaliman. Ada mungkin kezaliman antar sama manusia ya, itu di dibersihkan habis. Artinya ini dalam artian bukan dosa. Misalnya pernah nyubit temennya. Hah? Maka dia di dibersihkan. Baru dia menunggu Nabi membuka, meminta apa? Minta buka pintu sorga. Dan yang sudah di tidak mungkin kembali ke surat lagi untuk apa? masuk ke dalam neraka. Jadi tidak ada orang yang sampai pincer apa? Alu surga. Mungkin maksud anda, maksud antum adalah hadis. Hatta ma yakunu bainahu wa baina al-jannah illa ma shibran. Hmm? Fayamalu bi amalin nar sampai tidak ada antara dia dengan sorga kecuali apa? Sibran sedikit. Maksudnya sebelum mati. Sebelum mati. Ya. Kalau sudah mati, nggak mungkin beramal. Paham ya? Kalau sudah mati, nggak mungkin beramal. Maka upaya malu biamal alinal pada kalah. Lalu dia apa? beramal dengan amal indah. maka dia masuk ke dalam maka menunjukkan bahwa si itu sebelum dia mati, kalau sudah mati tidak mungkin beramal kembali. Artinya dikit lagi, eh? mau mati kalau mati surga dia. Nah, kalau mati apa? Surga dia. Dia beramal-amalan apa? Ahli nar sehingga mati dalam keadaan beramal-amalan ahli neraka. Maka masuk neraka. Bukan kedoliman membatalkan tiket masuk apa? Surga. Paham? Ya. Jadi ini perlu dijelaskan. Makanya perlunya kita kenal standar ini supaya kita tahu. Ketika kita tahu bahwa yang namanya pintu surga itu sudah selesai sirat. Artinya yang lepas dari sirat pasti ada masuk surga. Yang nggak lolos oleh Bismillah harus apa? Merasakan neraka. Neraka itu semakin dalam semakin kalau kalau ada orang baru melangkah jatuh berarti apa? Pecang jalan. Kalau pertengahan setelah jatuh berarti agak agak jangkau. Nah, sampai yang mampu melewatinya itu akan masuk ke dalam surga. Hanya nanti tingkatan surganya sesuai dengan apa? Amalan yang dimilikinya. Semoga terpahami dengan baik. Ikhwan sudah. Inilah ini kita mengenal apa? Ngaji itu untuk paham standar minimal kita punya pemahaman agar nanti kita bisa paham dengan baik. Ini etikat bahaya masalahnya. Yang memahami tidak dengan benar, tidak dengan standar, maka akan dikhawatirkan rusak pemahaman. Contohnya masalah takfir. Hukum orang kafir enggak? Yang tidak paham dengan standar maka akan kenapa? Sudah takfir. Dan lain sebagainya perlu kita apa namanya eh, memahami eh, akal para ulama dalam banyak hal dan sengaja saya buat syarah sunnah Imam Muzani ini agak apa? lambat lambat ini kita ya kita ketemu cuma ada tiga kata empat kata, nah, sekali pertemuan. Karena saya pengen kita, saya pribadi, ya enggak bisa lebih paham, ya, dan bisa membantu antum memahami yang ada. Kata para ulama, antum bantu orang paham agama, Allah bantu antum paham agama juga. Al jaza minjil aman. Antum maafkan orang lain, Allah maafkan antum. Antum beri orang lain, Allah beri lah. Antum. Allah antum membantu saudara antum, Allah bantu. Dengan juga saya mengampar antum capek-capek tadi. Maklumat mudah-mudahan apa? Allah membantu saya untuk lebih paham terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian salam Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.